Kita masih dalam pembahasan tentang sikap Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Sekarang kita sampai pada poin ad-du'a liwalil amr, mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin. Langsung saja kita baca ucapan Al-Imam Abu Bakar Ismaili dan juga syarahnya dari Syekh Hamad bin Al-Utsman hafizallahu taala. Kala Abu Bakar Ismaili rahimahullah berkata Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah wa yarawna du'a alahum bil islahi wal atafi ilal adli. Mereka para imam-imam adil hadis berpendapat wajibnya mendoakan pemimpin kaum muslimin agar Allah memperbaiki keadaan mereka dan agar Allah menjadikan mereka berlaku yang adil. Ini sekali lagi salah satu poin yang membedakan antara alusunnah dengan ahli bid'ah bahwasanya ahli sunnah ciri khasnya salah satunya adalah mendoakan pemimpin yang muslim bagaimanapun kezalimannya selama statusnya masih muslim didoakan yang baik meskipun mungkin dia tidak berhukum dan hukum Allah selama sekali lagi masih muslim tetap wajib untuk kita mendoakan mereka dengan kebaikan telah kita sampaikan pada saat yang lalu sabda Rasul SAW khairu a'immatikum atau khiyaru a'immatikum alladzina tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian mendoakan mereka dengan kebaikan dan mereka pun mendoakan kalian dengan kebaikan. Ini adalah petunjuk dari Rasulullah SAW agar kita menjadi orang-orang yang mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Karena bagaimanapun juga doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya, ini harus betul-betul kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya pemimpin yang dolim misalnya adalah musibah dan kita secara ya tabiat manusia ketika ditimpa musibah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang juga harus dilakukan seorang muslim ketika mendapati pemimpin yang dolim itu adalah musibah. Dan musibah kita lawan dengan diantaranya doa menengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang mengentaskan musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iyam saskallah bidzarin fala kashifalau illa Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah meremehkan doa sama sekali. Ya, kalau ada sebagian orang mengatakan kalian hanya bisa berdoa. Kita katakan ya, tidakkah kita mengimani nama Allah Al-Qadir, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang yang meremehkan doa, mereka tidak memahami nama Allah Al-Qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah ya bisa saja secara ya langsung merubah seorang hamba yang taleh menjadi saleh. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya eh, dianai dengan doa. Ya eh, tidakkah kita ingat kisah Nabi Isa alaihissalam ketika beliau menghadapi Yajud wa Majud. Beliau tidak punya pasukan yang banyak menghadapi Yajud wa Majud. Tidak punya senjata yang bisa menghadapi Yajud wa Majud. Yang beliau punya hanya satu doa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika mengabulkan doa hambanya luar biasa. Ya wa Majud yang tidak ada ya, pasukan di dunia ini yang melawannya. Namun dengan doa Nabi Isa AS Allah menghabiskan mereka semua dalam satu malam saja. Dalam sekejap Allah ala kulli syain qadir. Nah inilah yang banyak tidak dipakai oleh sebagian kaum muslimin terutama kelompok ya eh, al khawarid kelompok haroka ya eh, mereka ya otaknya telah termakan oleh ya virus-virus Aduniawiyah, urusan dunia dalam artian tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diukur dengan materi. Ya, meskipun tidak kita nafikan itu adalah hak wa aidulahum masatatu min Dalam masalah jihad perlu kekuatan. Cuma ini bukan satu-satunya. Yang paling utama bagaimana kita mentauhidkan Allah di dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin di Suriah dibantai oleh kelompok Syiah Rafidah. Kita nggak punya apa-apa. Eh, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Jangan asal eh teriak jia-jia di Suriah, sedangkan kita nggak punya kekuatan. Eh, kalau tidak punya, kita masih punya cara lain yang kita sanggupi di antaranya ah, doa di antaranya. Kalau kita punya harta kita sumbangkan. Namun untuk berangkat ke sana, para ulama ahli sunnah tidak ada yang eh, merestuinya. Dan ini adalah Eh kewajiban kita fas'alala dikri in kuntum la ta'lamun. Yang kita bisa sanggupin sekarang addu'a lahum, mendoakan kaum muslimin di suria, dan di Yaman dan sebagainya dari cengkraman orang-orang Syiah, Ar-Rafidah, Nusairah dan lain sebagainya. Kita nggak diam, kita mau eh menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di sini pemimpin yang dolim itu adalah musibah, maka kita wajib untuk mendoakan mereka dengan kebaikan. Kita baca syarah dari Syekh Hamad Al-Utsman hafizallahu taala, hadil qit'atu min aqidatil musannif rahimallahu taala la yakadu yakhlu minha kitabun min kutubi a'immati salaf alladziina sannafu fil i'tiqad. Poin ini merupakan bagian dari akidah Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah yang hampir-hampir tidak ada satu kitab akidah yang ditulis oleh ulama salaf kecuali disebutkan poin yang satu ini. Karena pentingnya ya poin yang satu ini yaitu mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Akan tapi pembahasan sekali lagi seperti ini sudah hampir langka, hampir punah, jarang disampaikan. Yang banyak yaitu mencaci maki pemimpin kaum muslimin, melaknat pemimpin kaum muslimin, eh bahkan seolah-olah orang yang paling eh keras kepada pemimpin kaum muslimin itu pahlawan Islam. Menurut mereka, namun di mata Allah dan Rasulnya mereka adalah kelompok khawarij. Mereka adalah orang-orang yang eh, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh diikuti langkah mereka. Ya, apalagi kalau kita ingat pada waktu kesempatan yang lalu ada aksi-aksi itu. Kalau kita dengar di Youtube luar biasa, na'udzubillah min dalik. Doa-doa terhadap pemimpin kita, presiden kita, Bapak Jokowi. Ya, yang pernah kita dengar di Youtube misalnya, mereka mengatakan, Allahumma alaika bi Jokowi. Ya, kalau yang paham bahasa Arab, ini adalah bentuk doa yang jelek kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau terjemahan bebasnya, ya Allah binasakanlah Presiden Jokowi. Ini adalah doa yang muncul dari aksi itu, angan aksi ini. Ini semuanya menunjukkan bahwa memang itu tidak ada syariatnya dalam Islam sama sekali. Ini adalah bentuk al-khuruj ala pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita sampaikan, tidak ada yang mengajarkan hal ini kecuali Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang pernah mendemo kediaman Al-Khalifah Rashid di Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mafasidnya luar biasa ya kegiatan-kegiatan tersebut. Qala Al-Fudail bin Iyad rahimallah berkata Fudail bin Iyad, kalau kana li da'watun ma ila fi sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, maka aku akan jadikan doa itu untuk pemimpin kaum muslimin. Fa umirna an nad'u lahum bisalah. Kita diperintah oleh Allah untuk mendoakan mereka dengan kebaikan. Walam nu'mar an naj'u alaihim. Kita tidak diperintah untuk mendoakan mereka dengan kejelekan. Ini ya ungkapan para ulama salaf kita. Wa injar wa dolamu. Meskipun pemimpin itu zalim, ya jelek, mereka korupsi dan seterusnya, maka kewajiban kita tetap mendoakan mereka dengan kebaikan. Li'anna jarahum wa dhulmahum ala anfusihim walal muslimin. Karena kedoliman mereka itu mengakibatkan musibah bagi diri mereka dan bagi kaum muslimin. Wa salahahum li anfusi wal muslimin. Kebaikan mereka bagi mereka dan bagi kaum muslimin. Artinya kita doakan mereka semoga Allah memperbaiki mereka. Kalau mereka baik, insya Allah baik semuanya. Namun kalau sebaliknya kita lanat, semakin mereka sesat, semakin mereka menyimpang, bahayanya juga bagi kita semuanya. Nah inilah sekali lagi pandangan jauh para ulama salaf terdahulu. Ya, di antaranya Fudail bin Iyad rahimahullah. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini kita bacakan agar betul-betul kita mantap dalam berpegang teguh dengan manhaj salaf ini. Jangan ya terombang-ambing dengan arus ini, aksi ini, aksi itu. Ya biarkan mereka apa? Ya seperti itu ber ya terus falama zaghu azaghallahu qulubahum. Ya kita kembali kepada Islam yang sebenarnya kembali kepada madhab salaf dan inilah ucapan mereka terhadap pemimpin kaum muslimin. Berkata Sufyan ats inilah "Inni la'adu li sultan, yakni bisalah. Sesungguhnya aku mendoakan pemimpin dengan kebaikan, walakin la astati an adkura illa ma fihim." Namun aku tidak bisa untuk menyebutkan apa doa-doa tersebut terhadap mereka. Intinya, aku mendoakan mereka dengan kebaikan. Wa qala Tahawi fi aqidati Imam At-Tahawi dalam Tahawi yang berkata, wa nad'u lahum bisalahi wal mu'afa. Kita doakan pemimpin kita. Eh semoga Allah memperbaiki mereka dan memberikan keselamatan bagi mereka. Luar biasa. Ini ya ucapan salafus saleh yang terang benerang eh namun banyak orang yang buta tentang manhaj salaf ini. Wahada min hukuki sultan. Kata pengarang kitab ini, ini termasuk hak pemimpin atas kita. Wahuwa min tamamin nasihalahu allati khutibna biha. Dan ini termasuk makna nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Rasul SAW bersabda, Adinu nasihat, adinu nasihat, adinu nasihat. Ketika ditanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, lillahi wali kitabihi, wali rasulihi, wali aimatil muslimin wa amatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum. Dan di antara makna nasihat bagi pemimpin kaum muslimin, mendoakan mereka dengan kebaikan. Kita baca sarahnya. Fadu'a li sultan huwa min nasihatihi mendoakan pemimpin dengan kebaikan itu termasuk salah satu makna menasihati pemimpin. Kalau Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi berkata, "An-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairil maslahu." Namanya nasihat itu adalah menginginkan kebaikan bagi yang di, dinasehati. Ya, selain dengan kata-kata lemah lembut, menyampaikan kebenaran kepadanya dengan cara rahasia, kemudian mendoakan mereka dengan kebaikan. Itu termasuk bagian daripada an-nasiha sebagaimana kata Imam Al-Khattabi di sini. Wa al hafid Ibnu Salah. al hafid Ibnu Salah berkata, "An-nasihatu kalimatun jami'atun tatadammanu qiyaman nasi lil mansulahu biwujul khairi iradatan wa fi'lan." Nasihat itu adalah suatu kata yang mencakup ya perbuatan orang yang menasehati untuk memberikan kebaikan kepada yang dinasehati, baik secara hati maupun secara amal perbuatan. Amal perbuatan dengan mendatanginya, berduaan dengannya, menasehati dengan cara lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, yang kata-kata sofan, eh bukan dengan caci makian. Dan demikian pula dalam hati mendoakan mereka dengan dengan kebaikan. Ini adalah sekali lagi makna nasihat yang kita diwajibkan untuk melaksanakannya terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa qala al-Hafidh Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah wa nasihatu li a'immatil muslimin muawanatuhum alal haqi. Makna menasihati pemimpin kata Imam Ibnu Rajab al-Hambali yang pertama menolong mereka dalam berbuat kebaikan. Ya. Pernah kita sampaikan di sini hadiah atau oleh-oleh kita dari daurah bersama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di Solo kapan lalu, beliau menjelaskan berbagai macam bentuk ya sikap terhadap pemimpin kaum muslimin. Perbuatan perbuatan pemimpin muslim kata beliau itu tidak terlepas dari dua hal. Perbuatan mereka secara pribadi yaitu ada yang berbuat ya mubah, mustahab, makruh, ya yang wajib ataupun yang bahkan kufur. Ini ada sikap-sikapnya. Kalau pemimpin itu dia berbuat yang baik, baik yang wajib, yang mustahab, kita cintai dia sesuai dengan kadar kebaikannya tersebut. Kalau dia berbuat ya yang ya maksiat misalnya atau berbuat kebid'ahan, kita benci kebid'ahannya, kita ingkari dalam hati, kita nggak mau ridho dengan kebid'ahan yang dilakukan tersebut. Meskipun tidak boleh kita mencaci makinya, mendemunya ataupun melaknatnya, bahkan tidak boleh kita memberontaknya. Seandainya pun dia berbuat kekafiran, ya seperti yang kita sampaikan dahulu, ya ini ya harus diperhatikan kalau kita mau kudeta. Kata para ulama, mengkudeta pemimpin yang kafir ada beberapa syaratnya. Yang paling utama tiga. Memang dia betul-betul kafir dan ulama al-sunnah wal mengatakan dia kafir, murtad misalnya. Namun tidak boleh hanya bermodal ini saja untuk kudeta melengsarkannya. Yang kedua harus kaum muslimin punya senjata, kekuatan yang mampu menandingi pemimpin tersebut. Ya. Namun yang paling utama yang ketiga, pertimbangan maslahat dan mafsadah. Mungkin dia sudah kafir, jelas kafirnya murtad misalnya. Atau dia non muslim, jelas. Yang kedua, dia punya kekuatan, kaum muslimin punya kekuatan. Ya, mungkin pemerintah punya tank, ya kaum muslimin juga punya tank juga. Ya, bukan tank melawan ketapel, ya. Ini bunuh diri namanya. Kemudian dipertimbangkan maslahat dan mafsadah ketika memberontak melengserkan apakah justru kaum muslimin akan dibantai habis-habisan seperti yang terjadi di Suriah sekarang ya atau justru apa Insya Allah malah banyak kemaslahatannya. Kalau banyak kemaslahatannya, boleh melengserkan pemimpin yang kafir tersebut. Ini syarat bolehnya melengserkan pemimpin. Kalau jelas-jelas kafir, entah non muslim atau dia muslim kemudian murtad Nah, namun dengan fatwa ulama ahli sunnah. Yang kedua punya kekuatan. Yang ketiga, eh, pertimbangan maslahah dan mafsadah. Tiga-tiga hal ini yang menfatwakan para ulama, bukan juhala. Ya. Fas'alu ala dikri in kuntum la ta'lamun. Ini sekilas tentang perbuatan pemimpin secara pribadi. Ya. Kemudian ada pemimpin eh perbuatannya itu itu bersikap aturan bersikap perintah atau larangan terhadap rakyatnya. Ya, ada perintah yang memang itu adalah wajib. Seandainya presiden pemimpin kita mengatakan bagi semua kaum muslimin wajib ketika ada dikumandangkan datang ke masjid. Misalnya, salat berjamaah di masjid bukan hanya gerakan subuh berjamaah, ya. Namun apa? Lima waktu di masjid. Seandainya ada perintah seperti itu, ya. Maka apa? Kewajiban kita mensupportnya, mendukungnya muawatum alal khair wal haq. Menolong mereka, membantu mereka di atas apa? Kebenaran. Ya. Kalau misalnya juga perintahnya itu berbentuk mustahab, memang secara syariat itu mustahab. Ya, misalnya ada seruan, ya setiap masuk masjid, ya diserukan untuk tahiyatul masjid, ini kita dukung. Ya, luar biasa. Harus apa kita support. Ya, kalau ada perbuatan atau aturannya yang maksiat, ini tidak boleh kita apa? menolongnya dalam wala ta'awanu alal itmi wal wal udwan. Ya, ini sikap ahli sunnah wal jamaah. Bukan kita ya menyampaikan hal seperti ini kita menjilat kepada pemimpin naudzubillah min dalik. Ini kita sampaikan ya dinan wa aqidatan. Ini sebagai agama kita, akidah kita. Ya, ini bukan naudzubillah min dalik menjilat pemimpin kaum muslimin sama sekali naudzubillah min dalik. Ini adalah akidah kita, ingin kita mengikuti jejak as-salafus saleh. Yang pertama di antara makna nasihat menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, nasihati pemimpin itu adalah membantu mereka di atas kebenaran wa ta'atuhum fihi, eh mentaati mereka dalam kebaikan tersebut. Rasul mengatakan alal mar'il muslim asam wa ta'a fi ma wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a. Wajib bagi seorang muslim mentaati pemimpinnya, mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam hal yang dia sukai atau dalam hal yang dia benci. Selama itu ada kewajiban dari pemimpin kaum muslimin wajib mentaati illa an yu'mara bimaksiatin. Kecuali kalau perintahnya itu berbau maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk menjalankan perintahnya yang maksiat tersebut. Meskipun tidak boleh kita apa? memberontaknya, harus bersabar. Kalau bisa menasihati mereka berduaan, kemudian apa mendoakan mereka dengan kebaikan. Ini seandainya apa perintahnya berbau maksiat. Jadi yang tidak boleh ditaati yang maksiat. Adapun yang mubah, eh seperti yang pernah kita bacakan, peraturan lalu lintas, peraturan masalah perdagangan yang diatur oleh pemerintah, ini wajib kita lakukan. Eh jangan mengatakan mana dalilnya dalam Al-Qur'an Ustaz. Ya, perintah untuk kita ikut ambil lalu lintas. Eh kalau ulama menjawab, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa rasul wa ulil amri Mengkom, Ini dalilnya. Ya, namun tidak ada kalau antum mau perincian lampu merah harus berhenti. Mana dalilnya Al-Qur'an? Secara seperti itu ya tidak ada. Yang ada apa? Secara umum dan itulah dalil secara yang wajib untuk kita apa? Ikuti ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati rasul walil amri minkum itu mencakup segala aturan pemerintah yang memang tidak berbau maksiat. Selama aturannya tidak berbau maksiat, maka kewajiban kita mendengar dan taat kepadanya. Ini sudah kita bacakan kapan lalu tentang ucapan ulama, sesuatu yang mubah secara syariat, namun kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, hukumnya bisa menjadi apa? Wajib karena jalannya tadi. Ya wa ulil amri minkum. Kemudian yang ketiga, wa tadhkiruhum fihi. Eh mengingatkan mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan kebenaran, Watan bihuhum fi rifqin walatfin. Kemudian apa? Mengingatkan mereka dengan ucapan yang lemah lembut, dengan ucapan yang sopan santun, yang beradab, eh bukan dengan caci maki atau dengan mempermainkan namanya, ya seperti dulu ada yang menjuluki dengan ojokui dan sebagainya ini sekali lagi ucapan yang kurang adab kepada pemimpin kamu. Ini bukan menyesal meskipun yang mengatakan profesor, doktor, ya, ini dah? ucapan yang batil yang menyelisih ucapan para salafu as-saleh. Ya, kata para ulama menasihati pemimpin, mengingatkan mereka dengan cara yang sopan santun lemah lembut. Bahkan kata para ulama, jangankan pemimpin muslim Firaun, pemimpin yang paling kafir, Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk berkata yang lemah lembut ketika menasehatinya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua wahai Nabi Musa Nabi Harun kepada Firaun ya karena dia sudah melampaui batas faqula lahu qawlan layyinan ucapkan kepada keduanya ke, ucapkan kepadanya ucapan yang apa lemah lembut qawlan layyinan ini kepada pemimpin yang kafir Ya Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berkata lemah lembut. Apalagi masih masih Muslim. Jangan sampai keluar caci makian atau kritikan pedas kepada presiden pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, ini bukan menyesalaf, ini hanya mengikuti hawa nafsu belaka, mengikuti kelompok al-khawarid. Seperti dulu yang pernah terjadi pada zaman eh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu benih kelompok khawarid. Eh ketika Rasul membagi harta rampasan perang, ada seorang yang eh dijuluki Dul Khuwaisir At-Tamimi mengatakan, "Ijil eh, ya Muhammad, berlaku adillah engkau yang Nabi Muhammad." Ya, ini sekali lagi kata para ulama salah satu nenek moyang kelompok Khawarij. Apa cirinya? Yaitu selalu apa? Ya, mencaci maki, kemudian apa? mencela pemimpin apalagi di hadapan di hadapan umum. Kemudian kata beliau, wa mujanabatul wusub alaihi alaihim Eh, di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin yaitu menjauhi pemberontakan kudeta terhadap pemimpin yang muslim. Wa doa lahum bitaufiq. Eh, di antara intinya di sini mendoakan mereka semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada pemimpin kaum muslimin. Wa hasul aghyari ala dalik dan menasihati manusia yang lain untuk melakukan hal-hal yang kita sampaikan tadi. Ini sekali lagi adalah ucapan ulama ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa du'a li sultan bis salah yatarattab alaihi salahun nas idza salahal imam. Sekali lagi mendoakan pemimpin dengan kebaikan itu kalau memang ya Allah kabulkan luar biasa manfaatnya untuk kaum muslimin semuanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu wa ma'lumun annau idza istaqama ulatul umur alladzina yahkumuna fin nufus wal amwal istaqama amatun nas. Telah dimaklumi seandainya pemimpin kaum muslimin itu betul-betul mereka istiqamah, lurus dalam menghukumi manusia baik dalam masalah harta, dalam masalah jiwa, maka akan baik manusia tersebut. Kama qala Abu Bakar Siddiq fi marawal Bukhari fi sahihi. Sebagaimana kata Umar Abu Bakar Siddiq dalam Sahih Bukhari tentang al-mar'a ahmasiyah lamma sa'alathu faqalat ma baqauna ala hadal amri as Kata seorang perempuan kepada Abu Bakar Siddiq, eh bagaimana keadaan kita eh dalam menghadapi hal yang baik ini? Beliau mengatakan, "Mastaqamat lakum a'immatukum." Kalian akan baik jika eh pemimpin kalian akan baik. Ada hubungan timbal baik. Seperti yang kita sampaikan, asalnya rakyat yang harus baik dulu. Maka kalau rakyat baik, di antara kebaikan rakyat mendoakan pemimpin. Maka pemimpin juga akan apa? Akan baik. Makanya dari awal apa? Eh, kaidahnya al sunnah mengatakan sebagaimana kata Imam Ibn Abis al-Is al-Hanafi rahimahullah, faida arada rakyatu an yatakhallasu min dhulmil amri dhalim yatruku dhulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin yang dolim, mereka dulu rakyat yang harus meninggalkan kedoliman mereka. Ya, ini namanya apa? Dari rakyat kepada rakyat. Rakyat baik, pemimpin baik, manfaatnya kembali kepada rakyat. Nah, Kemudian bila mengatakan wafil asar sinfani ida salahu ida salahu salahan nas. Ya, dua golongan manusia apabila mereka baik, maka manusia lainnya akan baik. Al ulama wal umara. Ya. Ahlul kitab wa ahlul hadid yaitu yang eh, menfatwakan atau mengajarkan Al-Quran dan yang memegang kekuasaan. Kemudian kata pengarang di sini wabadun nas mimman ghalabat awatifu ala syariah atau aw mimman ta'athara bi kalami ahli tahyij yanfiru kaanau baghlun syamus ida samil imam ya li sultan wala amin ala du'aihi. Namun sebagian orang yang ya perasaannya lebih didahulukan daripada dalil-dalil syar'i atau memang mereka telah terpengaruh dengan ucapan para provokator itu mereka ketika mendengarkan imam sholat yaitu utama imam sholat terawih ketika mungkin doa witir kunut witir misalnya mendoakan pemimpin kata beliau layu amin ala doa nggak mau apa mengamini eh misalnya doa Allahumma aslih ulata umurina nggak mau mengamini karena apa? Mereka menganggap ini adalah ya sesuatu yang batil. Padahal ini yang disyariatkan mendoakan pemimpin dengan dengan kebaikan. Ya, dan ini salah satu apa? Eh, ya, ciri khas ciri khas kelompok al khawarij. Ya, mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Kalau ada orang yang mendoakan pemimpin dengan kebaikan, menolak doa tersebut, tidak mau mengamininya. Ini adalah salah satu ciri kelompok al khawarij. Wahada minal mudadati sunnah. Dan ini jelas-jelas menyimpang dari sunnah Rasul SAW wal i'rad an sabili sabiqin dan menyimpang dari jalannya para salafus saleh. Qala al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u ala sultan, falam anna sahibu hawa." Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, melaknatnya, maka ketahui dia adalah pengekor hawa nafsu. Seperti yang kita sampaikan tadi, pada acara aksi itu ya ada ya doa-doa yang luar biasa jeleknya mengatakan Allahumma alaika bi Jokowi. Maka kalau Anda melihat orang seperti ini, ketahuilah kata Imam Barbari, ini adalah sahibu hawa, pengekor hawa nafsu alias alil bidah, kelompok sesat. Eh bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah salah satu sekali lagi akidah yang luar biasa terang benerang di mata para as-salafus saleh. Namun banyak orang buta sekarang terhadap akidah yang satu ini. Kata beliau, wa idza wa idza sami'ta rajula yadul sultan bisalah fa'lam anna sahibu sunnah insyaallah. Namun apabila Anda mendengar seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah. Ini garis pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu al bidah eh, dengan kelompok-kelompok sesat. Wa qadara fi zamanina hadha man syakik fi qiyami salaf bidu'al sultan. Ahli bidah ya ketika ya dijelaskan hal-hal seperti ini, mereka punya banyak trik, eh permainan cantik untuk menipu manusia agar tidak ikut manhaj salaf, agar tetap mengikuti kesesatan mereka. Di antara cara licik mereka yaitu membuat keraguan-raguan terhadap kesohehan ucapan ulama-ulama salafin. Padahal <laughs> bukan satu dua ucapan ulama salaf, ya bisa ratusan ucapan salaf tentang hal ini. Namun itu al berusaha untuk menipu umat, menyesatkan umat di antara caranya meragu-ragukan atau membuat keraguan tentang kesohehan hal-hal seperti ini. Contoh yang lain juga ya masalah menasihati pemimpin dengan dengan rahasia. Ya. Di antara cara mereka untuk menipu umat jangan sampai mengikuti menyesal dalam hal ini mereka mengatakan riwayat yang mengatakan ya man aroda an yansaha sultanin fala yubdi alaniatan. Eh barang siapa yang menghendaki menasihati pemimpin jangan di hadapan umum. Kata mereka ini hadisnya dhaif. Padahal Syekh Al-Ban dan para ulama yang lainnya mensahihkan hadis ini. Namun itulah kebiasaan al-bidah ketika tidak bisa melawan hujah-hujah sunnah eh bermain cantik dengan apa? membuat keraguan-keraguan terhadap kesahihan hadis tersebut. Dan antaranya juga di sini. Eh kata pengarang bahwasanya ada di zaman sekarang ini orang-orang yang membuat keraguan tentang kesahihan riwayat-riwayat asar-asar dari salafus salih. Padahal banyak riwayat bukan satu dua. Kalau satu F masih banyak yang lainnya. Kata beliau, Wa qala ba'dhum innahu lam yasih al Imam Ahmad rahimahullah da'ali wali amrihi. Di antaranya membuat keraguan tentang riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya Imam Ahmad itu tidak pernah mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Ya, sudah pernah kita sampaikan Imam Ahmad rahimahullah menghadapi kriminalisasi ulama di zaman tiga kepemimpinan ya khalifah pada waktu itu. Ya, di antaranya yang pertama Al-Ma'mun, kemudian Al-Wasi dan Al-Mutawakil. Ya, tiga khulafa ini ya mereka mengkriminalisasi para ulama Ahlussunnah di antaranya Imam Ahmad. Namun meskipun demikian, Imam Ahmad nggak menyuruh pengikutnya demo, nggak pernah melaknat pemimpin tersebut, ya bahkan mendoakan dengan kebaikan. Namun yang poin terakhir inilah yang dikatakan oleh sebagian mereka ini enggak sahih dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Padahal ini adalah riwayat yang sangat sahih. Kata pengarang di sini, wahada imma linaksi ilmihim. Kenapa mereka mendoifkan riwayat Imam Ahmad mendoakan pemimpinnya? Ya, karena yang pertama mungkin sebabnya karena kejahilan mereka. Wa imali hawa fi nufusihim atau ya yang kedua karena hawa nafsu dalam hati mereka bukan karena apa? Ya, ilmu mereka mendoefkan namun karena gak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seandainya pun riwayat Imam Ahmad tidak sahih, Coba lihat riwayat-riwayat yang lain, ucapan-ucapan ulama salaf yang lain, Fudail bin Iyad, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Rajab al Hambal dan sebagainya. Luar biasa banyaknya. Namun itulah ahli bidah terkadang bermain cantik seperti itu untuk menipu kaum muslimin. Kata beliau, wada'al imam wa du'al Ahmad di sultan sabitun ma'lumun anu. Padahal doa Imam Ahmad terhadap pemimpin pada waktu itu itu sangat amat ya sahih dan sudah dimaklumi. Fakat qala Imam Ahmad fil mutawakkil. Imam Ahmad rahimahullah pernah mendoakan ya atau berkata tentang pemimpin pada waktunya yang bernama Al-Mutawakil. Beliau mengatakan ini la'ara lahu sam'a afi fi usri wa yusri. Ini ya, inilah perbedaan antara Imam Ali Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad rahimahullah dengan ya para, para provokator di zaman sekarang ini. Meskipun beliau dikriminalisasi, Beliau mengatakan sesungguhnya aku sungguh-sungguh ya berpendapat wajib mendengar dan taat kepadanya dalam keadaan aku susah atau dalam keadaan aku senang. Wa mansyati wa makrahi dalam keadaan aku giat atau malas. Wa asaratun alayya dan wajib bagiku untuk mendahulukan hak pemimpin. Wa inilah Allah lahu bitasdid wa taufik dan aku senantiasa mendoakannya dengan ayat atau fik untuk diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala fil laili wan nahar di kala malam dan siang hari. Ini Sekali lagi, ulama al-sunnah wal jamaah rahimahullah ta'ala Imam Ahmad sebagai salah satu contoh bagaimana eh mereka sangat amat antusias mendoakan pemimpin meskipun dia zalim, eh meskipun dia mengkriminalisasi ulama tetap eh dijaga ucapan tidak mencaci maki, tidak mengkritik dengan kritikan pedas, namun sebaliknya mendoakan mereka dengan kebaikan. Wa qala al-alama Saleh bin Muhammad al-Luhaidan hafidhahullah taala. Ayat kalau tadi disebutkan ulama-ulama terdahulu yang sudah meninggal rahimahullah taala. Sekarang disebutkan ulama-ulama sekarang di antaranya Al-Alama Saleh Al-Luhaidan, ulama besar di Saudi Arabia, beliau berkata, "Wa du'a liulatil amar la yaktasir ala du'a laum lidawatihim." yang mendoakan pemimpin kaum muslimin tidak hanya terbatas pada mendoakan kepribadian mereka, Ya, tetap boleh kita mengatakan semoga Allah memberikan kesehatan kepada Bapak Presiden Jokowi. Ini adalah mendoakan secara pribadi untuk mereka, ya. Bal yadulam bisalah wa istiqamah wa nusatil haqi wa alihi. Namun juga jangan lupa mendoakan semoga Allah memperbaiki keadaan mereka. Semoga Allah memberikan taufik agar mereka berhukum dengan hukum Islam, agar mereka membantu kebenaran, agar mereka menolong ahlu sunnah wal jamaah, Eh, karena bagaimanapun al bidah itu sering eh, mengelilingi mereka. Mereka yang membisikkan presiden, pemimpin atau raja atau khalifah untuk mendolimi al sunnah wal jamaah. Seperti yang terjadi pada zaman-zaman dahulu kala. Syekhul Islam Timur Rahimullah pernah dipenjara karena hasutan oleh al bidah kepada pemimpin kaum muslimin. Demikian pula Imam Ahmad dipenjara dan para ulama saya penjara dikarenakan bisikan seorang dai penyesat umat yang bernama Ahmad bin Abi Dua ya Ahmad bin Abi Duat adalah salah satu ya kalau bisa dikatakan penasehat presiden pada waktu itu. Ya dia yang ya membisikkan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk dan diperintahkan untuk ulama-ulama di penjara kalau tidak mau meyakini ucapan seperti itu. Eh kita doakan semoga presiden ini kita dijauhkan dari ya teman-teman sahabat-sahabat yang jelek yang menyesatkannya. Kata beliau, wa idlalil batil wa ahli. Eh kita doakan semoga Allah memberikan taufik, hidayah, kekuatan kepada pemimpin untuk menolong kebenaran dan untuk menghinakan orang yang di atas kebatilan, yang di atas kesesatan. Wa himayata hadil bilad, wa hifzi aqidatiya wa akhlaqiyah min kulli syar. Eh dan semoga Allah memberikan eh keamanan, ketentraman kepada negeri kita, negeri kaum muslimin. Wa kana Imam Ahmad wal Fudail bin Iyad wa ghairihum yaqulun Lau na'lamu anna lana da'watan mustajabah la da'una lebih halis sultan. Ini seperti yang kita sampaikan tadi, para ulama di antara Fudail bin Iyad dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan seandainya kami punya doa yang mustajab, kami akan doakan mereka ya akan mendapatkan hidayah. anal wali idza saluha wastaqama bimanzilatil qalbi minal jasad. Karena pemimpin kalau baik maka ibaratnya seperti hati dalam jasad. Kalau hati baik, akan baik seluruh jasad manusia. Namun sekali lagi, hukumnya tadi dari rakyat kembali kepada rakyat. Falhasil annau yanbaghi adal huquqil aliha. Ya, kesimpulannya wajib bagi kita untuk melaksanakan hak-hak orang yang berhak mendapatkan hak tersebut. Ya, di antaranya hak pemimpin kaum muslimin. Ibadah itu luas, ya maknanya. Di antaranya melaksanakan hak Allah. Eh, itu adalah apa? Semulia-mulianya ibadah yaitu tauhidullah. Ya, namun tidak cukup itu saja, di antaranya hak terhadap manusia yang lain, hak kepada orang tua, eh hak kepada rasul, eh demikian pula hak kepada pemimpin, kaum muslimin itu termasuk salah satu ibadah yang wajib kita tunaikan. Wa min a'dhamil huquq, huququs sultan, di antara hak yang wajib ditunaikan adalah hak pemimpin kaum muslimin. Wa ba'dun nas yaghfal 'anil haqqi alladhi 'alaihi sultan aw ghairuhu. Banyak manusia yang lalai dari melaksanakan hak terhadap pemimpin kaum muslimin. Eh dianggap ini suatu yang eh suatu yang mubah, urusan dunia menghadapi pemimpin padahal tidak. Ya, Islam agama yang paling eh sempurna. Tidak ada agama yang hak, tidak ada agama yang sempurna kecuali al-Islam. Jangankan masalah pemimpin, masalah buang hajat saja Islam mengajarkan dengan sedetail-detailnya. Apalagi masalah apa? Menghadapi pemimpin kaum muslim luar biasa penjelasan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun sayang-sayangkan banyak yang tidak lagi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam masalah yang satu ini. Wa hakau kau ala sultan wa Banyak orang menuntut haknya dari pemimpin, namun dia lupa hak pemimpin atasnya. Wahada musyahadun wa waqi'un min kathirin nas. Dan ini yang paling banyak kita dapati dari manusia. Menuntut haknya namun lupa dengan kewajibannya. Wahwa min naqsiddin. Ini semuanya menunjukkan akan kurangnya agamanya. Wa idza kana hada yaqa' min ba'dihim hatta fi haqqillah. Alladhi asbagha alaini amal dhahir wal batina waladhi la yadrim ahadan. Fa kaifa la yuhdam. haqqu sultan. Manusia banyak yang melalaikan hak Allah. Apalagi hak pemimpin kaum muslimin. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wa idza ta'amata hala aktsarin nas wajadtahum bididzalik." Jika engkau memperhatikan kebanyakan manusia, engkau mendapatkan mereka ia menyimpang dari apa yang Allah dan Rasulnya ya perintahkan yang Allah dan Rasulnya telah ajarkan. Makanya barometer kebenaran bukan mayoritas Justru mayoritas manusia sebagaimana kata Allah, wa in tuti aktsara fil ardi yudilluka an Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita punya akidah yang, yang kokoh, yang kuat, yang benar agar kita apa tidak mudah terombang-ambing oleh aksi ini, aksi itu, oleh arus ini, arus ini meskipun banyak yang ikut. Ya, biarkan mereka apa terbawa oleh ya kesesatan mereka yang penting kita di atas al-haq ya kita ukurannya al-haqqu min rabbik Al-Qur'an sunnah bukan mayoritas manusia dan jangan pernah apa ikut aliran sungkanisme nggak enak masa Islam dinistakan kita diam saja ya kita katakan ya kita nggak pernah diam kita dari tadi ngomong ya betul nggak ya Wah oh, itu agama kita, Al-Quran dinistakan. Kok kita nggak bergerak? Ya kita bergerak dari rumah ke sini bergerak ya. Namun kita nggak mau ikut-ikut latah ya tren-tren yang di luar ajaran salafus soleh. Meskipun banyak caci yang cemohan biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Ya, kita ingat ucapan Fudail bin Iyad rahimallah, "Ilzam tariqal huda wala la yadurruka salikin." Tetap engkau pegang erat jalan kebenaran meskipun sedikit orang yang menempuh jalan tersebut. Tidak akan mencelakakanmu sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Wa iyyaka wa dolal. Hati-hati kalian dari banyaknya jalan-jalan kesesatan. Wala tahtara bikatsatil halikin. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang yang binasa. Eh banyak kalau binasa naudzubillah min dalik. Mau binasa rame-rame. Naudzubillah min dalik. Kita mau selamat ya meskipun hanya apa? sendirian. Nah, islam bada ghariban wa sayudu ghariban kama bada balil lil ghuraba. Eh, dan sekali lagi jangan ikut aliran apa? sungkanisme. Masa ini tetangga ikut, teman ikut, saya enggak ikut. Naudzubillah min dalik. Ilzam tariqah al-huda. Ya, mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon maaf Selasa minggu depan dan dua minggu setelahnya saya udur tidak bisa ya mengisi kajian karena ada acara safar. Eh, mohon maaf, ya dua pertemuan yang akan datang kita liburkan. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keisi komahan di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti insyaallah ketemu ya tiga minggu yang akan datang. Aku qouli hada wa akhir da'wana anil hamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com